Namun sebelumnya kami teruskan kembali pelajaran tajwidnya di halaman 28 mengkaji tentang hukum mim mati. Ini ya. Jadi jangan salah, ada lam mati, ada mim mati, ada huruf mati. Jadi banyak. Jadi harus jelas dulu. Nun mati atau tanbin itu di halaman 14. Ini mengkaji tentang mim mati. Mim mati saat berhadapan dengan huruf hijaiyah menjadi tiga bagian atau empat bagian ya. Pertama, mim mati ketemu dengan mim itu idgom mimi atau idgom silen. Mim mati ketemu ba itu ikhfa syafawi. Mim mati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Nah, selainnya ini nanti ada mim mati ketemu waw dan fa, idharnya idhar syafawi, idhar yang sangat. Itu ada lebihnya ya. Sebetulnya bisa mim mati ini dibagi tiga juga sama. Satu mim mati ketemu mim idgo mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar sudah cukup. Uh, tetapi kalau ingin ditambahkan di dalam idhar itu, di dalam kan huruf itu semua dua 28 dikurangi 2 berarti 26. Nah, 26 ini ada waw dan fa. Nah, kalau mim mati ketemu waw dan fa, idharnya bukan hanya idhar saja. Idhar syafawi, syafawi itu syafatain, bibir yang sangat. Jadi, jangan ditahan, jadi ya, diidharkannya harus begitu jelas. itu Di halaman 29 penjelasannya, Mim mati bertemu dengan sesuatu huruf hijaiyah ini ada tiga hukum. Yang pertama idgham silen atau disebut juga idgham mimi. Di resume ini sudah dituliskan di mulai nomor eh, uh, 30. Idgham mimi yaitu hukum mim mati apabila mim mati bertemu mim hidup. Itu. Di sini ada penjelasannya 28 23. 2 sampai 31. Kemudian uh, yang nomor 31-nya di resume atau di ringkasan yang sudah kami susun ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu mimati apabila mimati ini bertemu dengan ba yang hidup. Halaman 29. Di diktat kita, diktat B itu mulai halaman 23. 23, 24, 25 itu tentang hukum mim mati. Mim mati ini disebut juga idgom misri, mutamasilen atau idgom mimi. Mana contohnya? Mim mati ketemu mim na hum minal zulumat. Tu mim mati ketemu mim hidup. Yukhrijunahum hum. Nah, kah. itu mim mati ketemu mim hidup itu disebut idgham mimi atau idgham misli atau idgham dan sama aja. Wa ma lahum min nasirin. Mim mati ketemu mim mana lahum tu. Mim mati ketemu mim. Hidup ya, itu idgham Mimi itu mutamasilan. Min amrikum mirfakut juga sama, mim mati ketemu mim. Lahum masala itu juga sama. Rabbihim yakul mim mati ketemu mim. Itu cara pinter. Wah, cara pinter ada lagi. Ada cara benar. Cara benar kalaupun nggak tahu namanya tapi benar. Benar ya benar, selamat gitu ya dunia akhirat insya Allah. Kalaupun nggak pintar. Bagaimana kalau cara benar? Kalau cara benar dicetakan Indonesia tapi syaratnya kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang ada tasjidnya, bacanya di apa? Dilebur, diidgomkan, dimasukkan. Idgom apa? Yang nggak perlu tahu orang cara benar, yang penting benar, kalaupun nggak tahu gitu. Di sini kok nggak ada tasjidnya? setelah mim mati ketemu mim? Iya, karena ini cara pinter memacunya. Jadi kalau di Quran cetakan Indonesia, kalau menemukan huruf mati apa saja huruf mati bertemu dengan huruf hidup di huruf hidup ada tasjidnya diapain bacanya dimasukkan dileburkan mau lam mati mau nun mati mau mim, mim mati atau huruf mati kan gitu itu ya itu cara benar. Cara pinter ya harus tahu. Kalau mim mati ketemu mim, idgom mimi. Kalau nun mati ketemu mim, bukan idgom mimi. Kalau nun mati, nun mati ketemu mim, idgom biguna. Kalau nun mati ketemu nun, itu idgham biguna juga. Kalau lam mati ketemu lam dan ro, idgom. Idgomnya idgom aja, tidak disebutkan idgom apa. Tapi umumnya di situ lam mati itu idgomnya idgom lam fiil karena umumnya lam mati ini adanya di di e, kalimat fiil gitu. Kemudian 9 nomor 2 ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini kalau mim mati bertemu dengan ba. Mana? Nah Namba'ahum bilhaq. Bacanya sama seperti membaca iklab. Iklab juga bukan mim lengkap, mim sempurna. Mim ba'di bukan mim ba'di. Sama juga seperti non mati atau tanwin berhadapan dengan fa. Ikhpanya uh, eh, angnya nggak banget. Itu sama uh, membacanya seperti ikhfa syafawi. Pak Asbah teng teng bibirnya nggak nutup itu Bunyi M tapi samar. mimati ketemu ba kan? Fa asbah teng ini mati. Kan bohong baosit. Itu mimati ketemu ba. Hukumnya ikhfa syafawi itu ya. Banyak yang nggak ngeh di sini. Kalau kita nanti eh, coba-coba uh, setelkan um, uh, pembacaan Al-Mushaful Muratal baik Al-Matrud ataupun Al-Huzaifi ataupun uh, eh, surah yang banyak lagi seh-seh yang dari uh, Arab Saudi itu ikhwas sapawinya itu kelihatan gitu nabahum gitu nabahum bil haq fasbahtum bi ni'mati qalbuhum basit basit itu ikhfa syafawi kalau mimati bertemu dengan ba di resume kita di ringkasan kita nomor 31 apa ikhfa syafawi itu hukum mimati apabila mimati bertemu dengan ba hidup hanya itu ada tiga mimati ada juga yang idhar kalau ketemu selain mim dan ba Selain apa? Selain itu ya lihat huruf hijaiyah itu kalau di buku Mas'ud Syafi'i ini tentang huruf hijaiyah ini di sini di halaman 9. Coba dilihat halaman 9-nya ya. Tuh. Di halaman 9 kan ada huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, ro, hingga akhir, hingga iya. Apa yang dimaksud selain? Ya selain mim dan ba. Berarti apa? Mim mati ketemu alif itu idhar, mim mati ketemu ta, ketemu sa, ketemu jim, ketemu ha, ketemu kho, ketemu dal, ketemu zal, ketemu ro, ketemu zai, ketemu sin, ketemu shin, ketemu sod, dot, dan sebagainya. Pokoknya yang bukan mim dan ba itu dibaca idhar. Kenapa harus dibilang begini? Karena ada dulu ibu-ibu mimati ketemu mim idgo mimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Apa sih Bu selain? Gak tahu. Nah, loh. <laughs> Oh enggak enggak enggak ngeh dia. Gitu ya. Jadi selain mim dan ba itu ya huruf hijaiyah yang 28 itu berarti mim mati ketemu huruf yang ada dua, yang 26. 26 yang mana ya selain mim dan ba itu dibaca idhar. Nah, yang 26 ini di dalamnya nanti ada idhar syafawi kalau mim mati ketemu waw dan fa. Itu ya. Di halaman 30 contohnya ada walahum azab. Tuh mim mati ketemu ain. Itu izhar. Izhar saja enggak sapawi. Madum tu mim mati ketemu tak Min amrina, min am am tu mim mati ketemu rok Kam, kam, mim mati ketemu lam. Kam labithum Kok dihentak? Dihentak itu cara latihan saja agar tidak dibaca idgom. Tapi nggak boleh dihentak bacanya kam kam labithtum. Wahum kufar. Itu cara hentak ya, teori hentak untuk mem membedakan mana idhar, mana idgom. Hum khair mimati ketemu kho. Hum syarrun mimati ketemu shin. Hum ya'lamun mimati ketemu ya. Alam ya'lam mimati ketemu ya. Di resume kami sudah dituliskan di nomor 32. Hukum mim mati apabila mim mati bertemu selain mim dan ba, semua huruf hijaiyah selain mim dan ba itu harus dibaca idhar. Idharnya idhar hukum mim mati, tapi jangan salah karena ada idhar nun mati atau tanwin, ada idhar hukum lam mati. Nah, lo harus paham dulu. Kemudian di halaman 30 ada idhar syafawi. Idhar syafawi ini hukum mimati apabila mimatinya bertemu waw dan fa. Itu di resume, di ringkasannya nomor 33 ya. Di buku ini, di buku Mas syafi halaman 30. Dan di diktat, diktat B itu mulai 23, 23, 24 itu tentang hukum mimati. Ada idgom misli, idgom mimi, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, Itu ya Idhar syafawi. Kalau ikhfa syafawi ada idhar saja. Idhar syafawi yang mana? Di halaman 30 itu bila mimati bertemu dengan waw dan fa. Coba lihat. Idhar yang sangat. Wahum. Saking tidak bolehnya dibaca ikhfa atau idgom. Karena apa? Banyak ibu-ibu atau e, eh, murid -murid ini yang kadang-kadang di anggapnya ikhfa. Kenapa? Mim mati ketemu fa itu dianggapnya nun mati ketemu fa. Kalau nun mati ketemu fa, iya ikhfa. Ini kan mim mati itu. Mim mati ketemu fa idhar syafawi idhar yang sangat. Wahum fiha. Latihannya begitu. Lahum fil akhirah mim mati ketemu fa. Innahum fisqun mim mati ketemu fa. Rabbikum rahmah mim mati ketemu wau. Wow aakrartum wa akhadtum mimati ketemu wau alaihim walabdolin mimati ketemu wau itu untuk melatih oh jangan jangan sekali-kali dibacanya alaihim walab enggak ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu hanya untuk membedakan saking tidak bolehnya dibaca idgham, harus dibaca jelas, dibaca idhar. Idhar itu pengertiannya jelas, jelas dibaca apa ada hurufnya. Karena di sini hukum mim mati, bunyi mimnya jelas. Kalau nun mati, bunyi nun matinya jelas. Kalau lam mati, idhar, lam, lamnya jelas, lam matinya begitu. Itu hukum mim mati. Jadi mim mati ketemu mim idgom mimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi mimati ketemu selain mim dan ba berarti notabene hurufnya 26 itu adalah idhar di dalam idhar ini di dalamnya ada waw dan fa waw dan fa itu idhar juga tetapi dibacanya yang sangat idhar syafawi disebutnya itu ya tentang hukum mim mati sedangkan di halaman 31 itulah fad Allah lafad Allah Buddha belajarnya. Lafad Allah itu ada yang dibaca tipis, ada yang dibaca tebel, Gitu ya. Kapan dibaca tebel? Kalau sebelum lafad Allahnya baris atas. Baris di atas apa? Fathah dan doma. Lafad Allah dibaca tipis kalau baris bawah. Kalau sebelum lafad Allahnya berbaris kasroh. Di resume kami, di situ sudah ada di nomor 34. Hukum lafaz Allah tabkhim dibaca tebal apabila sebelum lafaz Allah berbaris di atas yaitu fathah dan doma. Lihat halaman 31 32 ini yang kita tengah baca. Hukum lafaz Allah dibaca tipis tarqiq apabila sebelum lafal Allah berbaris di bawah yaitu kasroh itu dilihat halaman 32 31 bagan 32 penjelasannya lafal Allah dibaca dua tafkhim lafal Allah dibaca tafkhim tebel berbunyi Allah berbunyi o tebel ya apabila sebelum lafal Allahnya ada huruf yang berbaris di atas ada domah dan fathah bukan hurufnya yang dilihat di sini yang penting barisnya Mana? Rasulullah. Bukan lamnya tapi domahnya itu. Rahmatullah. Domah kan sebelum lafad Allah. Nasrum mi, minallah. Bukan nunnya tapi fathahnya. Yang tarkik lafad Allah berbunyi A. Berbunyi tipis. Berbunyi Allah berbunyi tipis. Eh, sebelum lafad Allah ada kasrah mana? A'udhu, bukan bi-nya tuh. A'udhu billah. Nah, di bawah ba ada kasroh. Bukan ba-nya tapi kasrohnya yang penting. Bismillah. Bukan mimnya tapi kasroh di bawah mim. Fisabilillah. Bukan lamnya tapi kasroh di bawah lam. Itu. Atau nanti lillah langsung di lafad Allahnya. Sebelum lafad Allah ada itu. Sebelum lafad Allah baris bawah tipis. Sebelum lafad Allah baris atas tebel. Baris atas fathah dan domah. Itu dipahami ya tentang lafad Allah. Pelajaran yang mudah, paling mudah. Tapi kalau nggak ngeh banyak orang yang salah, ya. Bismillah. Kenapa Bismillah? Iya kan Allahnya orang Islam Allah bukan Allah. <laughs> Hehe, nggak semua Karena dalam membaca. Kalau sebelum lapat Allahnya baris-baris di bawah, jangan Bismillah, Bismillah. Itu di diktat B ada di halaman 34 tentang lafad Allah ini. Jelas ya lengkap. Di, dibeli warna pula, warna-warnanya untuk membedakan.